أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu. Nabi Muhammad di dalam hadis Anas bin Malik bersabda, "Yathba'ul mayyita thalathah, yarji'u wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh." Nabi bersabda, setiap orang yang meninggal dunia itu akan diiringi tiga hal. Dua kembali meninggalkan dia, hanya satu yang tetap tinggal bersama dengannya di dalam kubur Nabi mengatakan keluarganya kembali, hartanya pun akan kembali. Yang menemani dia hanya amal ibadahnya. Coba bayangkan kalau kita meninggal di selesai prosesnya dimakamkan mungkin istri menangis, anak menangis, keluarga menangis, mungkin menangis yang diperbolehkan, menangis yang diizinkan secara syar'i, menangis pada batasan yang wajar. Nangis keluarga nangis merasa kehilangan akan bertahan berapa lama? Apakah mereka ada di antara mereka yang siap bangun kemah nemenin terus sepanjang tahun apalagi ikut masuk ke dalam kubur? Enggak ada. Akan kembali juga ke rumah. Sepekan sudah dilupakan. Dua pekan sudah tidak diingat lagi. Harta pun seperti itu, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan akhirnya kembali juga kepada ahli waris, dibagi-bagikan. Sahabat Nabi Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah mengatakan, "Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhir surah." Sahabat Abdullah bin Syikhir menyatakan saya pernah datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata saat itu sedang membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Lantas Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan Yakulu ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalt nah. wa maktasait wa ma tasaddaqt atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anak manusia ini semua kita merasa dan meyakini hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hartamu wahai manusia itu sebenarnya cuma tiga makanan yang engkau santap sampai kenyang dan juga minuman tentunya pakaian yang engkau gunakan sampai usang dan harta yang engkau sedekahkan untuk orang cuma tiga selain tiga hal ini belum tentu menjadi milik kita bisa hilang bisa terbakar, bisa dicuri orang. Pada akhirnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Itu. Tetapi yang betul-betul tercatat milik kita tiga makanan yang sudah masuk, pakaian yang kita gunakan sampai usang, dan juga harta yang kita sedekahkan. Itu harta milik kita yang sesungguhnya yang memang sudah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Selain itu belum. Nah, Nah, hamba yang tahu diri, barakallahu fikum. Hamba yang tahu diri betul-betul selalu sadar dan yakin, saya ini cuma tamu di dunia ini. Cuma tamu. Sebagai seorang tamu ikutilah adab dan etika yang telah ditentukan oleh pemilik dan penguasa serta pencipta dunia, Allahu Rabbul Alamin. Halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu hamba yang tahu diri. Hamba yang tahu diri itu memandang harta, benda, materi yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain bukan miliknya tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW sebagai terakhir renungan kita, beliau bertanya kepada para sahabat, kalian pilih yang mana? Apakah kalian memilih harta untuk kalian sendiri ataukah kalian memilih harta untuk ahli waris yang kalian punya? Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu kami memilih harta untuk kami sendiri." Kalau begitu kata beliau, "Infakkan hartamu di jalan Allah." Karena harta yang kau simpan, yang kau tabung di bank, yang kau simpan di dalam saldo-saldo kalian atau di deposito kalian atau di tanah dan kebun-kebun kalian semua itu adalah harta yang kalian siapkan untuk ahli waris kalian tapi yang kalian infakkan di jalan Allah itulah yang sejatinya milik kalian maka jangan kalian merasa bahil untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimulakan Allah taala, Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah." Apapun yang kalian infakkan di jalan kebaikan, itulah hakikat harta yang kau punya, yang kau dapatkan kembali di sisi Allah. Adapun yang kau tinggalkan nanti ketika engkau meninggal dunia, ya, aset-aset yang kau punya semua itu milik ahli waris kalian. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.